Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih dalam silsilah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala menuju jalan Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah kita mulai pembahasannya sesuai apa yang dituntunkan oleh Imam Haddad Rahimahullah taala bahwa kalau kita ingin sampai kepada Allah maka wilayah pertama yang harus kita jamah adalah wilayah tobat sebelum kita melakukan perjalanan dengan ibadah-ibadah yang banyak. Dan kita sudah berbicara panjang lebar tentang tobat, tobat, tobat dan kita akan lanjutkan bagaimana kita tobat kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah akan menghalangi kita sampai kepada Allah. Dosa adalah hijab. Dan dosa kepada manusia akan menggandoli kita, akan memba, menghen, apa, menghalangi kita untuk sampai kepada uh, Allah Subhanahu wa taala. Jika kita punya kesalahan kepada sesama manusia, harus ada tobat dan kemarin sudah disebutkan kalau tobat kepada Allah cukup dengan kita menyesali dosa kita. Kemudian setelah itu kita berjanji untuk tidak mengulangi dan kita meninggalkan dengan dibarengi dengan tetesan air mata di tengah malam. Kemudian Anda jangan bercerita kepada siapapun maka itu akan mudah untuk diampuni oleh Allah. Yang pernah berzina cukuplah adukan kepada Allah, jangan diadukan kepada sesama manusia. Yang pernah mabuk ngadulah kepada Allah dan seterusnya. Dan itu cara bertobat kepada Allah dan cara bertobat kepada manusia ada tambahannya. sampai kita menyesali dosa, kita berjanji untuk tidak mengulanginya. Kemudian kita meninggalkan kemaksiatan tersebut. Yang keempat, kita harus mencari ridho. Dan mencari ridho kepada manusia ini bagaimana? Mencari ridho kepada sesama manusia adalah susah. Maka dari itu jangan main-main. Mencari ridho kepada sama manusia adalah susah mencari ridho kepada sesama manusia, minta maaf. Dan ini ada caranya, jangan salah. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitab kita kitab Minhajul Abidin bagaimana kita itu uh, bertobat kepada sesama manusia. Yang jelas harus ada penyesalan di hati kita. Siapa manusia itu? Nanti akan kita bahas satu persatu dalam silsilah kita ini. Dengan orang tua harus benar, dengan saudara harus benar, dengan adik harus benar, dengan dengan dengan anak, dengan uh, suami dan istri dan seterusnya. Agar tapi secara umum bagaimana kita tobat dengan sesama manusia. Kalau kita pernah menyakiti sesama manusia, kalau kita pernah menyakiti sesama manusia, maka ketahuilah kita harus memohon ampun. Dan caranya memohon ampun kepada manusia tersebut ada dua. Yang pertama jika ini adalah urusan mengambil hak. Mengambil hak. Harta. Atau mencuri. Atau mengambil dengan rampas atau dan sebagainya. Hati-hati. Banyak terjadi antara keluarga. Bapak mencuri, anak mencuri miliknya bapak dan sebaliknya. Atau saudara mencuri miliknya saudara. Atau rebutan waris dan seterusnya. Atau mungkin dengan mudahnya orang mengambil miliknya orang lain, mencuri dan ketahuilah, oh, berat akan masuk surga tidak? Tidak akan masuk surga kecuali sudah beres urusannya ini. Maka yang saat ini barangkali ada di antara pendengar barangkali dan kami khusnudon semoga tidak ada. Ada yang pernah mengambil haknya orang lain baik dengan merampas rebutan warisan atau oh, dengan cara berbohong atau dengan cara mencuri dan sebagainya. Ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertobat kepada sesama manusia dan cara tobatnya adalah kalau ada seseorang mengambil hartanya orang lain, kalau ada seseorang mencuri miliknya orang lain atau mengambil haknya orang lain, dilihat. Kalau orang yang diambil haknya tersebut adalah mengetahui kalau kita yang mengambilnya. Kalau mereka mengetahui kalau kita yang mengambilnya, maka cara meminta maafnya adalah kita langsung kita harus meminta maaf datang kepadanya dan meminta maaf tolong maafkan aku telah mengambil duitmu aku pernah merampas aku telah merebut waris atau dikembalikan begitu saja secara langsung dengan cara meminta maaf kalau kita tidak bisa mengembalikannya atau kita kembalikan secara langsung kita serahkan kepadanya karena dia tahu kalau kita yang mengambilnya karena kita tahu kita yang mengambilnya kemudian kalau dia tidak tahu kalau kita yang mengambilnya maka caranya meminta maaf adalah Cukup kita mengembalikan sesuatu tersebut biarpun orang itu tidak tahu kalau kita mengembalikan. Mungkin kita titipkan uang untuk dia. Atau bagaimana caranya? Kenapa? Sebab kalau ia kita kasih tahu yang semula ia tidak tahu kita yang mengambilnya. Kemudian setelah itu kita kasih tahu kalau aku yang mengambilnya dan kita bertobat, barangkali dia malah suudon. Oh, jadi sekarang kamu yang kalau yang mencuri adalah kamu ya. Berarti yang lain mungkin kamu juga yang mencurinya. Ya, akhirnya dia akan menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam kepada kita. Maka agar ringan bagi kita yang bertobat, kalau memang kita itu mengambil miliknya seseorang dan orang itu tidak tahu kalau kita yang mengambilnya, maka cukuplah kembalikan begitu saja dan selesai. Kembalikan begitu saja, kita kirimkan atau kita hantarkan atau kalau uang kita kirim melalui uh, siapa saja atau rekening dan sebagainya tanpa harus dia tahu kalau kita yang yang mengembalikannya. Dan itu adalah cara yang lembut untuk kita karena kita harus kasih sayang dengan kita. Kadang berat ya mengakui apalagi nanti mohon maaf tidak semua orang sama. Ada sebagian di saat kita mengembalikan begitu dia akan berbangga dan senang. Ada sebagian yang justru malah ada kecurigaan. Sebab dia kehilangan bukan sekali. Sementara kita hanya mengaku sekali. Kehilangan dua, tiga kali, empat kali. Sehingga kita akan dituduh. Maka dari itu cara bertobat yang diajar oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jika ini berkenaan dengan uang, harta, yang dia tidak tahu kalau kita yang mengambilnya. Kembalikan begitu saja tanpa memberitahu kepada orang yang kita curi itu. Tapi kalau dia tahu kita mencurinya, kita harus datang kepadanya dan minta maaf. Kemudian, kalau permasalahannya adalah menggunjing kita. Allah. Menggunjing dosa amat gede dan nanti akan kita bahas secara khusus dosanya menggunjing. Menggunjing lebih gede dari zina, dosanya zina adalah busuk. Menggunjing adalah menggunjing kadang-kadang orang nggak sadar mengomongkan kejelekan orang. Orang kejelekan orang lain kita bicarakan, kita bicarakan dan kadang itu sudah menjadi kebiasaan di sebuah masyarakat, kadang sebuah perkumpulan menggunjing dan itu dosanya gede, gede, gede, gede, gede. Dan cara bertobat dari menggunjing kepada seseorang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Tentu ilmu ini diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara bertobat dari menggunjing adalah kita kalau dia tahu kita yang menggunjingnya, maka caranya adalah kita harus datang kepadanya dan meminta maaf. Oh, berat. Berat, berat, berat. Meminta maaf. Tetapi kalau dia tidak tahu kalau kita menggunjingnya, maka cara bertobatnya mungkin kita menggunjing ke tempat ini, naudzubillah. Dia tidak tahu maka tobatnya adalah ada dua. Satu, kita membicarakan kebaikannya di tempat kita membicarakan kejelekannya. Kita membicarakan, kita sebut kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya. Yang kedua adalah kita beristighfar. Seperti yang diajarkan Rasulullah, istighfirlahu. Rasulullah mengajari beristighfarlah untuk orang yang kau kunjing itu. Jadi kalau dia tidak tahu kita menggunjingnya, dengan cara yang pertama, kita menyebut kebaikannya, misalnya dia kemarin kita sebut kejelekannya begini-begini, sekarang kita rubah. Oh, mohon maaf saya salah. Kemarin itu saya saya yang hilap, padahal dia adalah orang yang baik, orang yang masya Allah, yang masya Allah, yang masya Allah dia baik, baik, baik, baik dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita sering istighfar Allah mafirlahu ya Allah ampuni dia. Astagfirullah ya Rob aku minta ampun kepadamu untuknya ya Allah. Ya ini aku minta ampun untuknya ya Allah dan itu cara bertobat karena kita menggunjing dan masih banyak dosa-dosa yang lainnya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dalam silsilah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.